آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Sadaqallahul demikian tadi pembacaan Al-Mushaful Murattal yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Badr. Pagi ini telah menyampaikan surah An-Nisa diawali dari ayat 107 hingga ayat ke-140. Insya Allah untuk hari Jumat adalah surah An-Nisa diawali dari ayat 141 141 hingga ayat ke 176. Itu untuk hari Jumat ya insyaallah. Dan sekaligus hari Jumat untuk ibu dan bapak yang biasa hadir di Depok, talim kita sudah mulai kembali ya, sudah aktif kembali. Sama seperti halnya pekan-pekan ini di tempat lain. Tadi malam saya di Masjid Nur Ihsan ya. Ihsanul Mukminin apa ya? Itu di Jalan Tembaga, di Jalan Timah, di Senin sana. Kawasari alhamdulillah ya. Itu setiap uh, Rabu malam Kamis. Jadi hari Jumat pengajian kita di Depok sudah mulai jalan berjalan kembali. Baik Ibu dan Bapak seperti apa yang sudah kami janjikan, kita akan meneruskan kajian kita surah Waqiah ya. Suratul Waqiah. Baik. Ibu persiapkan Ibu dan Bapak di uh, eh, Qurannya surah ke-56 setelah Ar-Rahman Waqiah ya. Nah ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Mohon maaf untuk pekan-pekan ini indeks Qurannya belum kita mulai. Insyaallah pekan depan ya. Uh, eh, indeks Qurannya kita teruskan kembali mengingat ini Eh, tengah menyelesaikan CD tutorial terlebih dahulu. Biar ibu dan bapak nanti bisa menikmati belajar melalui komputer atau melalui CD atau melalui PCD. Baik. Sebelum ke suratul waqiah, ini uh, tajwidnya bisa dilihat proses proses bagaimana merubah uh, dari kosar dari bacaan pendek ke bacaan panjang. Kita lihat ini. Nih. Proses bacaan panjang kadang-kadang kita tidak ngeh, tidak memahami atau paham tadi tapi kita tidak bisa mendefinisikan, tidak bisa menjelaskan kepada orang lain bahwa yang dimaksud uh, materi ini adalah seperti ini, seperti ini. Ini ya. Proses huruf ya, proses huruf mad menjadi proses huruf menjadi mad, proses bacaan pendek huruf hijaiyah ini bisa ibu dan bapak dilihat di buku wajibnya halaman 9. Kita sudah tahu huruf-huruf hijaiyah itu dimulai dari alif, ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad, bad, ta, za, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, ya. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, iya. Nah, huruf-huruf hijaiyah ini di istilah abjad, eh, laten adalah abjad atau alfabet A, B, C, D, E, e itu ya. Nah, ini huruf-huruf hijaiyah ini, misalkan saya ambilkan contoh, di sini ada huruf ba, ta, sa. Inilah contoh-contoh huruf hijaiyah dari di antara huruf-huruf hijaiyah dari alif alif batasa sampai iya ini. Nah, huruf-huruf hijaiyah ini apabila dia ingin menjadi bacaan pendek, menjadi bisa dibaca, harus memiliki tanda baca, gitu ya. Nah, ini nanti ada perbedaan spesifikasi antara huruf hijaiyah dengan alfabet saat dia bisa dibaca. Kalau huruf hijaiyah ini nah, bisa dibaca harus memerlukan tanda baca. Nah ini proses huruf menjadi mad. Tuh, huruf hijaiyah Nah, ini huruf hijaiyahnya dari mulai alif, ba, ta, sa, jim sampai ya, ba, ta, sa. Nah, jadi huruf hijaiyah ini ingin menjadi bacaan panjang, tuh. Prosesnya adalah ya, dilihat nih. Proses huruf menjadi mad. Nah, ini huruf hijaiyah. Tuh ya, dimulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha hingga akhir. Kemudian contoh huruf hijaiyah adalah di sini saya ambilkan uh, Hurufnya sama loh lihat tuh. Sama bentuknya. Yang membedakan apa ini? Titik kan? Titik satu di bawah, ba. Titik dua di atas, ta. Titik tiga, sa. Rumahnya mah sama. Posisi di awal, di tengah, di akhir sama aja. Jadi yang membedakan nanti titiknya. Bahkan nanti ada temannya lagi, beda rumah. Ya dan nun. Itu juga saat di awal dan di tengah nanti sama titik satu di bawah ba, titik satu di atas nun, titik dua di atas ta, titik dua di bawah ya. Nah itu, sama aja coba nanti perhatikan. Walaupun bentuk aslinya beda, bentuk di akhir beda, tapi di awal dan di tengah nanti sama. Nah ini, huruf-huruf hijaiyah ini dari ba, ta, sa, jika ingin menjadi bacaan panjang, baca bisa dibaca dulu ya. Ini huruf-huruf hijaiyah ini dari batasa tuh, bisa menjadi dibaca tuh, ya batasa ini bisa menjadi dibaca apabila ada tanda baca tuh, ada yang terbang nah ini di sini saya ambilkan barisnya fathah batasa tuh, ya nah ini nanti bisa btc, bisa butuh ya bisa bisa bisa barisnya bermacam-macam bisa fathah ini bisa kasrah bisa saya ambilkan dulu fathah dulu nah huruf hijaiyah yang belum berbaris kemudian menjadi berbaris ini yang merah ini nih itulah bisa dibaca itulah dikatakan bacaan pendek bacaan pendek ini inilah katakan kosor kosar bacaan pendek jadi huruf ini sudah bisa dibaca karena ada tanda baca Tentu nanti berbeda saat huruf hijaiyah ini dengan dengan Latin, dengan abjad. A, B, C, D itu baru kita bisa membaca, bisa dibaca dalam artian bisa memiliki makna manakala berpadunya vokal ya dan konsonan, huruf mati dan huruf hidup. Vokal huruf hidup a, u, e, o. Konsonan huruf mati. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, dalam huruf hijaiyah itu memerlukan tanda lain kalau dalam dalam alfabet, dalam abjad, hanya berpadunya antara vokal dan konsonan. Sedangkan dalam huruf hijaiyah ini baru bisa berbunyi, manakala memiliki tanda baca. Tanda bacanya ini nih, kalau garisnya di atas seperti ini, fathah. Nanti di bawah kasro ada juga doma. Bacaan pendek prosesnya menjadi bacaan panjang tuh. Ya ini kan bacaan pendek tuh. Ba, ta, sa. Tuh. Jika ingin menjadi bacaan panjang, tuh ya, batasa ini kita lihat. Tuh ya. Batasa. Tuh, batasa. Tuh. Jika ingin menjadi bacaan panjang, batasa ini tinggal dikasih alif. terlihat, lihat. Tuh, ya. Baknya biru ya, baknya biru, kemudian ya, alifnya hijau. Nah, proses dari ba, ta, sa huruf-huruf pendek, bacaan kosar menjadi ada pemanjangnya, tuh. Inilah dikatakan bi. Di sini baris fathah, bunyi a, sa Bunyi a untuk huruf-huruf tertentu. Bunyi a untuk huruf-huruf tertentu. Bunyi juga bisa bunyi fata ini menjadi O bunyi Ro. To untuk huruf-huruf yang huruf-huruf bunyinya O nanti. Tuh. Gitu. Batasa proses dari dari mulai huruf hijaiyah, huruf asli tanpa tanda, kemudian menjadi bacaan pendek karena dikasih tanda baca, batasa batasa ini dari bacaan pendek ingin panjang tinggal tambah alif. Tuh, gitu, ya. Nih. Demikian. Tuh. Ya. Batasa ini tuh prosesnya. Batasa. Atau apabila nanti dia barisnya kasroh, b BTC. Ini, nah, ini kasroh di bawah. ya. Ini kasroh. Ini dengan ya mati. Ini dengan ya mati. Di sini ada ya mati. b t c. Atau saat dia barisnya. Ini B ya. Tuh kasroh. Proses huruf hijaiyah menjadi bacaan pendek. Kalau dia barisnya patah, batas Kalau dia barisnya kasroh, BTC. Dari huruf kosar ini menjadi mad, tinggal tambah iya mati. Ini iya mati. Ini ada sukunnya di sini. Ya mati. Tuh. Ya, di sini ada buletannya nih. Kalau alif tidak disebut alif mati karena alif sudah mati. Itu. Ya. Nih. Sama juga proses saat huruf hijaiyahnya menjadi bacaan pendek dikasih domah, tuh bu Tuh. Eh, prosesnya apabila dia ingin menjadi mad, tinggal tambah waw mati itu. Bu, tu. Nah ada yang terbang kan? Eh, nah ini. Dengan demikian bisa dikatakan bacaan pendek menjadi bacaan panjang itu menjadi tiga. Kalau dia berbaris fathah, dia dipanjangkan dengan alif. Alif mati tentu. Itulah matobi'i. Atau apabila dia berbaris kasroh, baris di bawah, BTC itu, jika dipanjangkan dia dengan iya mati. BTC. Atau Apabila dia berbaris domah, butusu. Jika ingin dipanjangkan, dikasih wau mati. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa bacaan panjang ini adalah matobi'i. Kapan terjadinya matobi'i, Kapan terjadinya panjang, bacaan panjang, satu alif panjang atau dua ketukan? Manakala huruf berbaris itu ketemu tambatan hatinya kalau ibarat jodoh itu. Ketemu jodohnya. Kalau dia berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Kalau dia berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Kalau dia berbaris domah dipanjangkan dengan waw mati. Itulah mad to pi. Pertanyaannya ada berapa huruf pemanjang? Ada tiga. Apa? Alif, waw mati, ya mati. Atau alif waw ya Disebut juga dalam pelajaran nahu dan surat itu huruf-huruf penyakit, huruf-huruf ilat. Dalam pelajaran tajwid itu huruf-huruf pemanjang. Kapan terjadinya pemanjangan? Manakala ketemu jodohnya, pasangannya. Pasangannya baris fatah dengan alif, baris kasroh dengan ya mati, baris domah dengan waw mati. Walau nanti ada pengecualian, itu lain cerita nanti. Secara umum seperti itu. Itu proses dari bacaan pendek menjadi bacaan panjang. Nah, ini kalau nggak ngerti itu susah untuk ngerti hal-hal yang lainnya. Nah, kita misalnya ingin belajar mad wajib mutasil atau mad jaiz pasil seperti ini. Kita kan sudah punya dasar bahwa proses halaman 9 dari huruf hijaiyah, halaman 9 kan huruf hijaiyah itu huruf asli, menjadi huruf yang berbaris menjadi huruf yang ada tanda bacanya, jadilah itu tinggal ditambah tanda baca. Bisa fathah, bisa kasroh, bisa domah. Nah, huruf-huruf ini sudah berbaris, sudah ada tanda baca, tanpa pemanjang itulah kosar. Huruf-huruf kosar ini apabila ingin dibaca menjadi panjang, menjadi bacaan panjang, manakala huruf kosar ini dikasih huruf pemanjang. Skor pemanjang itu alif, waw, iya. Dalam Latin, A, B, C, D itu ingin bisa dibaca menjadi bacaan pendek, manakala berpadunya vokal dan konsonan. Misalnya S S A A J A Jadi saya, itu kan? Nah, dalam Latin, abjad, jika bacaan itu ingin panjang, tinggal tambah vokalnya. Misalnya S A A A A Jadi, A-nya double, Y, A-nya double. Jadi saya gitu. Menjadi panjang dalam Latin apabila vokalnya bertambah. Kamu U-nya aja tambah yang banyak. Kami. Nah, nah dalam huruf hijaiyah tidak seperti itu. Proses dari mulai huruf hijaiyah menjadi bacaan pendek dikasih tanda baca, tanda lain. Kalau dalam abjad, alfabet Latin tinggal huruf-huruf itu juga dari vokal dan konsonan. Sedangkan dalam huruf hijaiyah perlu tanda lain. Tanda fathah, tanda kasroh, tanda domah. Fathah tain, kasroh tain, domah tain atau sukun nanti. Itu Huruf-huruf yang sudah berbaris itulah disebut bacaan pendek. Kita istilahkan bacaan pendek ini dengan kosar pendek. Bacaan pendek ingin dibaca panjang, nah, perlu tanda lain, perlu alif waw iya. Di antaranya nanti ada mad asli lain cerita, mad silah qasidah lain. Ini secara umum dulu. Jadi bacaan pendek menjadi bacaan panjang perlu tanda pemanjang. Huruf pemanjang itu ada tiga, ada alif, waw, iya. Itu pun ada syaratnya. Bacaan itu menjadi panjang manakala ketemu jodohnya. Kalau dia berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Kalau dia berbaris kasroh dipanjangkan dengan yak mati. Kalau dia berbaris domah dipanjangkan dengan waw mati. Itulah matobi'i. Karena nanti kalau dia berbaris fathah dengan waw mati atau ya mati, bukan matobi tapi huruf lin. Nanti kita kaji perbandingan antara perbedaan antara matobi dan dan lin, huruf lin. Matobi nanti bisa cikal bakal ke mad arid disukun, huruf lin ke mad lain. Nah, kalau kita sudah memahami pengertian matobi, rasa-rasanya tidak sulit memahami perbandingan antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Coba kita lihat. Tuh. Perbandingan mad mad wajib muttasil. Nih. Kita sudah tahu yang keluar ini hurufnya jim ja warnanya biru dengan hijau. Ja itu adalah kosar. Bukan. Kosarnya sudah ada pemanjang alif. Itu adalah mad tabi'i. Kalau dia tidak ada alifnya, ja-nya baru kosar. Ja ini matubi karena huruf berbaris fathah dengan alif. Tuh. Apabila ja ini Tuh, ada yang turun. Apabila jim ini bertemu dengan hamzah, tuh ya. Matobi'inya bertemu dengan hamzah, maka itulah mad wajib mutasil. Jadi kalau begitu apa itu mad wajib mutasil? Bisa dilihat di buku wajib halaman 38 nomor 1. Mad wajib mutasil adalah apabila matobi'i bertemu dengan hamzah satu kalimat, satu rangkaian. Tentu pengertian kalimat bahasa Arab berbeda dengan pengertian kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Arab ini ini kalimat. Nanti ada kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kumpulan kata-kata seperti ini, kumpulan huruf-huruf ini bukan kalimat dalam bahasa Indonesia, ini adalah kata. Saya, itu kata. Pergi kata, saya pergi ke pasar baru kalimat. Saya pergi ke taklim, radio kayu mars itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab itu bukan kalimat. Itu ya. ya. ada habu ilal masjid atau nah, uh, eh, apa gabungan kalimat al masjidu kabirun itu ya. Nah, itu pengertian itu kumpulan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab adalah jumlah. Jadi harus dibedakan. Jadi kumpulan huruf-huruf dalam Latin itu kata. Sedangkan kumpulan huruf-huruf hijaiyah itu bukan kata tapi kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kumpulan kata-kata adalah kalimat. Dalam bahasa Arab, kumpulan kalimat-kalimat adalah jumlah. Jumlah mufidah, jumlah yang memiliki paidah. Nanti ada jumlah ismiyah, ya, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ada jumlahnya fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il pekerjaan dan ada pelakunya dan ada maf'ul bihnya. Nah itu ya terlalu jauh. Yang terpenting dipahami bahwa jaa itu dalam bahasa Arab adalah kalimat. Itu jaa telah datang kalimat kata kerja. Nah, kalau madobi ini bertemu hamzah, jadilah mad wajib muttasil. Coba bedakan dengan yang bawah, mad jaiz munfasil terlihat. Nih. Kalau matobi-nya bertemu dengan hamzah di lain kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia ini cukup matogi ketemu alif. Karena di sininya nggak ada hamzahnya. Ini perbandingan ya. Ini versi cetakan Timur Tengah. Kalau cetakan Indonesia, mad wajib mutasil matobi ketemu hamzah. Sudah. Kalau mad jaiz mutasil matobi ketemu alif. Begitu. Coba aja lihat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Coba lihat. Matobinya ketemu alif. Tapi itu diciptakan Timur Tengah bukan alif tapi hamzah. Yang mana yang benar? Memang hamzah seperti ini. Ya, ini makanya saya sajikan yang benar seperti ini tulisannya. Jadi katakan mad wajib mutasil adalah Mad tobi ketemu hamzah, mad jaiz mutasil adalah Mad tobi ketemu hamzah di lain kalimat. Kalau mad wajib Mad tobi ketemu hamzahnya satu kalimat. Nah, versi Indonesia cukup mad wajib Mad tobi ketemu hamzah. Majaiz pasil fasil matobi ketemu alif. Coba kita lihat. Tuh. Majaiz adalah tuh ada yang terbang, ada yang loncat-loncat. Nah ini. Majaiz pasil fasil adalah matobi ketemu dengan hamzah di lain kalimat. Jadi rasa-rasanya untuk bisa mengenal ini kalau tidak mengerti apa itu kosar, apa itu matobi, susah kesananya. Karena matobi ini asal dasar, maka disebut mad asli asal. Nanti mad far'i eh, cabang-cabang dari mad itu semuanya hampir ada hubungannya dengan mad tobi. Tuh. Mad tobi bertemu hamzah satu kalimat, mad wajib mutasil. Mad tobi bertemu dengan hamzah di lain kalimat jadi mad jaiz munfasil. Sama seperti yang ini di halaman 38 nomor 1 nomor 2 contohnya ada sama. Tuh. Ya. Terlihat. Sama, itu matobi Sinnya kosar, maknya matobi'i. Ya, yang atas ini. Kalau matobi'inya bertemu dengan hamzah, itu madu wajib mutasil. Sedangkan matobi ketemu hamzah di lain kalimat yang bawah, fiha abada adalah mad jaiz mutasil Mad panjang wajib wajib mutasil nyambung. Oh kalau gitu panjang wajib nyambung bukan Wajib dibaca panjang karena ittisal, karena nyambung antara madhubi dengan hamzahnya. Sedangkan mad jaiz munfasil, mad panjang jaiz boleh munfasil karena misah. Boleh dibaca panjang karena tidak nyatu. Tidak nyatu antara matobi dengan hamzah ini tuh, misah. Misah kalimat. Kalau ini satu kalimat, satu rangkaian. Kalau bahasa Indonesia ini satu kata, ini dua kata. Itu. Oleh sebab itu, madu wajib mutasi nanti panjangnya harus lima harokat. Kalau ini mm, boleh kurang, boleh dua sampai lima. Itu ya. Dua, dua setengah ya. Tidak harus lima harokat. Tidak harus dua setengah alif. Itu mad jaiz munfasil. Itu ya. Mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Itu perbedaannya. Ini yang loncat-loncat ada. Tuh. Kalau matobinya bertemu hamzah, mad wajib mutasil, Kalau matobi ketemu alif, Mad Jaiz bin Pasir. Itu versi Indonesia. Di sini hamzahnya nggak ada nih. Kalau Persia Timur Tengah, mad wajib mutasir, mad tobi bertemu dengan hamzah. Satu kalimat. Kalimat ini kata rangkaian. Mad Jaiz bin Pasir, mad tobi ketemu hamzah di beda rangkaian, di beda kalimat. Jadi mad tobi-nya di kalimat pertama, ini kalimat pertama, hamzahnya di kalimat berikutnya. Makanya mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kok hamzahnya ada alifnya? Itulah hamzah itu huruf yang sering kontrak, sering numpang. Kadang-kadang dia hamzah ini numpangnya di alif karena dia baris fathah. Nanti ada juga hamzahnya numpang di iya baris kasroh atau sebelumnya kasroh. Ada juga nanti uh, hamzahnya numpang numpang tempatnya di wau karena sebelumnya doma atau berbaris doma itu. Itu ya. Nah ini. Gambaran ini nih, dilengkapi dengan ini. Mad wajib mutasil tuh. Matobi. Mana matobi ini? Ja, kenapa matobi? Baris fatah dengan alif. Ya, alifnya saya bikin merah. Kalau tadi hi, biru, hijau dengan biru, sekarang biru dengan merah. Tuh. Sama ini matobi. Bina matobi. Apabila matobi bertemu dengan titik-titik, maka jadi titik-titik. Titik-titiknya mana? Saya keluarin. Nah ini. Apabila amat tobi'inya bertemu dengan hamzah satu kalimat. Te. Te. Maka jadilah mad wajib mutasil. Mad tobi bertemu dengan hamzah. Satu kata, satu kalimat. Mad wajib mutasil. Bagaimana dengan mad jaiz bin fasil? Itu mad wajib mutasil. Mad jaiz bin fasil seperti apa? Sama aja terlihat kalau kita nggak paham matobi nggak ngerti itu. Inna dilihat di halaman 2 puluh 38 nomor 2. Halaman 38 nomor 2. Mad jaiz min fasil. Inna tuh. fiha ada di situ contohnya kan? Yang jadi matobi nya fi ini matobi'i, ha juga matobi. Tapi fokus kajian kita tentang mad jaiz min adalah matobi yang bertemu dengan huruf apa. Gitu. Mad bi yang bertemu dengan alif. Tuh. Ya. Tuh. Inna anzalnahu. Fiha abada. Itulah mad jaiz munfasil. Ini versi cetakan Indonesia. Kalau cetakan Timur Tengah, lain. Ini kalau nulis inna anzalnahu seperti ini atau fiha abada seperti ini, walaupun tulisannya benar, ini dalam kalau kita kursus bahasa Arab ini dicoret salah. <laughs> Gitu ya. Salah. Karena di sini ini bukan alif, ini hamzah. Yang alif mana nih? Yang warna hijau. Nih, inna. Ini yang it, itu alif. Alif itu fungsinya hanya sebagai pemanjang. Yang berbaris seperti ini, ini adalah hamzah. Tuh. Ya. Tuh, inna. Nah, yang benar adalah seperti ini. Inna anzalnahu. Makanya dikatakan matobi bertemu dengan hamzah. Tuh. Matobi bertemu dengan Hamzah di lain kalimat. Jadi kalau mad wajib mutasil Matobi ketemu Hamzah satu kalimat. Sedangkan mad jaiz mutasil Matobi bertemu dengan Hamzah di lain kalimat. Di lain kata. Kalau versi Indonesia diakui <laughs> atau tidak gampang. Mad wajib mutasil kalau matobinya ketemu Hamzah. Mad jaiz mutasil matobinya ketemu alif. Begitu adanya ah saya mah tetap bingung <laughs> gitu gimana tuh nih Inna anzalnahu. Ini inna itu matobi'inya. Karena matobi'inya bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Te. Fiha matobi'i. Bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Jadilah mad jaizman pasil. Matobi'i bertemu dengan alif di lain kalimat. Versi Indonesia. Persi cetakan Timur Tengah. Matobi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Ah, saya mah tetap aja ngerti, bingung. Ya sudah, kalau ada alis seperti ini dibaca panjang. Bukankah madu wajib mutasil juga ada alisnya? Setiap yang ada alis seperti ini baca panjang lima harokat. Bukankah madu wajib mutasil panjangnya lima harokat? Mad jaid munfasil dua sampai lima. Ah, disamain aja lima, nggak ada masalah. Itu dulu ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan SMS. Nanti biar saya jah, eh, apa bahas kembali, jelaskan kembali. Itu proses dari kosar dari dari huruf hijaiyah menjadi kosar, menjadi panjang, menjadi matobi'i. Nah, dari matobi'i ini nanti kalau matobi'inya ketemu hamzah, halaman 38 nomor 1. Jadilah mad wajib mutasil. Kalau matobi'inya ketemu hamzah di lain kalimat, kalau tadi satu kalimat, jadilah mad jaiz mutasil. Kalau nanti matobi'inya ketemu dengan satu huruf hidup jika berhenti membacanya, itu jadilah mad arid li sukun. Halaman 38 nomor 3. Kalau mad tabi'inya ketemu huruf yang bertasdid, jadilah mad lazim musakol kalimi. Halaman 40 nomor 6. Itu ya, itu dulu. Baik. Uh, eh, wakiahnya, nih saya buka aplikasinya. Ini ya, mudahnya enaknya belajar kita mempergunakan perlengkapan itu lagi masih masih ngedip ya oh, masih ngedip apaan ini e, aplikasinya ini ya wakiah ya suratul wakiah oh, masih masih jalan ya nih yang wakiah yang ini ah ini dia lihat ya surah ke 56 55 nya Ar-Rahman jadi kami sampaikan kembali pengajian di Depok sudah berjalan mulai Jumat ini ya Insya Allah masih tetap jamnya jadwalnya pada sholat Jumat jadi ibu dan bapak ibu bisa dari rumah uh, ya jam sebelum Jumatan ya eh, bapak-bapak biasanya Jumatan di Depok lebih dekat dan kebanyakan memang orang Depok ya dekat itu kemudian di taklim jamnya belum berubah mohon maaf tadinya sedianya mau berubah jadwal di tahun 2009 ini tapi belum bisa berubah pekan-pekan ini. Jadi masih jadwalnya masih jam 9 sampai jam 12 yang pagi, yang siangnya jam 13 sampai 17, jam 1 sampai jam 5. Surat Waqiah ya. Contohnya untuk latihan kita. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم Rahim Ini matobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan Inilah jadi mad adil disukun Iza waqa'atil waqi'ah. Ini tak marbutoh. Di ujung, jika dihentikan bunyinya menjadi ha. Iza mad apa yuk? Mad Kenapa mad tobi'i nih? Baris fathah dengan alif. Wa ku'atil alif lam koma riyah. Ini ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Setelah alif lam bertemu huruf koma riyah itu waw. Wa mad Kenapa mad Baris fathah. Huruf waw berbaris fathah dengan alif. Ini hijau. Ya, itu. Iza wa ki'ah. Lai ini bukan matobi'i karena jodohnya fatah harusnya dengan alif. Karena dengan ya mati inilah huruf lin. Lais kalau dihentikan jadi mad lajin. Laisa liwaq Laisa liwaqatiha kadhibah. Ini kalau kelas sugro. Liwaqatiha matobi'i kan? Kenapa? Baris fathah nih. Huruf H berbaris fathah dengan alif. Ka ini matobi'i juga. Huruf berbaris fathah dengan alif juga. Kazibah. Ini tanda wakob ini mutlak berhenti. Laisa liwaqa'atiha kazibah. Ada juga yang membaca. Iza waqa'atil waqa'atu laisa liwaqa'atiha kazibah. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا apa roja dua patah dibaca satu jika dihentikan madai wad kalau dihentikan kalau nggak dihentikan itu berlaku hukum tanwin Idgom bi gunnah karena tanwin nih patah tayin ketemu wau kalau disambung baru terjadi idgom. Iza rujjatil ardu rajjau wa bussatil jibalu bassa. Fakanat hamas tanya mati. فكانت هباء منبثا فكانت هباء matobi'inya ketemu hamzah satu kalimat nah, Apa tuh? Matobi kita memahami satu kalimat. Mad jaiz mud fasil. Bukan, bukan mad tapi di sini mad wajib mud tasil karena matobinya ketemu hamzah. Cetakan Indonesia mah begitu cukup. Matobi ketemu hamzah, mad wajib mud tasil. Padahal ini mad wajib mud tasil apabila matobi ketemu hamzahnya satu kalimat. Tapi cetakan Indonesia nanti mad jaiz mud fasil, matobi ketemu alif. Padahal itu bukan alif tapi hamzah di lain kalimat. Itu harus dipahami ya. فكانت فكانت هباء mumbasa مون jadi mum ini nun matinya jadi m itulah iklab huruf iklab cuma satu ba saja kapan terjadi apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf iklab itu ba ya ayat ke-8-nya Waka ikhfa non mati ketemu tak. tom idhar hukum mimati ketemu alif atau hamzah ya. <laughs> ini kita eh, saya ini pakai cetakan Indonesia. Jadi alif padahal ini hamzah. Mimati ketemu hamzah. Kenapa sih ada yang bilang alif hamzah hamzah? Kita biar tahu ini cetakan Timur Tengah, ini cetakan Indonesia. Beda perbedaan masing-masingnya. Itu ya persamaannya di mana, bedanya di mana gitu. Kenapa orang pakai cetakan Timur Tengah? Lebih enak, lebih bagus tulisannya, lebih jelas. Tapi kalau nggak paham, banyak rancu, banyak ya, ya tergantung kebiasaan kita pakai cetakan mana. Ya. Ayat ke delapan. Wa kuntum wa kuntum azwajan salasah. Tuh, tamar butoh jika dihentikan bunyinya bunyinya menjadi ha. Ini kof ini al-waqfu aula tanda wakofnya. Dihentikan lebih utama. Beda dengan ini yang ayat 6 tuh lam alif. Ada mul wakof tidak boleh berhenti. Kenapa tuh berhenti juga? Karena ada nomor ayat. Nih, kita baca dulu ya dari ayat pertama. <clears throat> Untuk bacaan ini supaya sama di ini dulu dengan kuncinya. A i u ba a i u أن أني أنا من المؤلم إي أن أني بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب tuh ya ada matobi dulu tuh izanya alasannya karena uh, huruf berbaris fathah dengan alif tuh itu tuh iza Nah bi-nya ketemu alif. Pasangannya. Idza waqa'atil itu alif lam komariah. Ya, alif lam yang dibaca. Kenapa? Tuh, karena ada sukunnya. Itu. Nah ini ya. Kita teruskan ayat yang ke 9. sembilan. maimanati ma ashabul maimanah. Tuh ya ini jadi mulai sini. Fa'asad. Fa'asha. Ini mad asli. Fa'ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Tuh. Ma, mad apa yuk? Mad wajib? Bukan. Mad jais Iya. Kenapa mad jais nih? Mad tobi'i ketemu alif. Sudah begitu cukup, Tidak usah susah-susah. Tapi cetakan Timur Tengah di sini di alif ini ada hamzahnya. Dan yang benar mad jaiz fasil bukan Matobi ketemu alif, tapi Matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Lihat halaman 38 nomor 2. Jadi di sini mad jaiz fasil di halaman 8 ya, di ayat 8. Mad ma ashabul maimanah. Ini sama juga tuh di ayat 9-nya. Ini mayat jaizmun fasil. Halaman 11, halaman 11. Ayat 11 nih, ulaika ini mad wajib mutasil. Itu ya. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. was-sabiquna sabiqun. madari disukun. Kenapa madari disukun? Mad ketemu nun, satu huruf hidup. Jika berhenti membacanya, jika dihentikan jadilah madari disukun. Tapi syaratnya harus ada mad dulu ketemu satu. Tuh. والسابقون sabiqun. أولئك muqarrabun. Fi jannatin na'im Thullatum minal awwalin وقليل من الآخرين على على mad asli ala sururin sururin jadi sururim idgham bi gunnah Ala sururim maududah. Mau bukan matobi'i karena jodohnya patah itu dengan alif baru jadi panjang. Jadi matobi'i itu alaiha itu wakoli itu matobi'i. Wasabiku itu matobi'i doma dengan waw mati, kasroh dengan ya mati, fathah dengan alif. Di sini bukan matobi inilah yang dikatakan huruf lin ya. Jika ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad layin nanti. Nih. Ala ala sururim mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin mutaqa mad asli mutaqabilin mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad alil sukun Yatuf, yatuf, tak matobi. E. Yatufu alaihim wildanum abari wa وأباريق wa وكأ ini hamzah tuh. Waka ini yang saya katakan bahwa hamzah itu kadang-kadang numpang rumah. Di sini numpang rumahnya dia di alif. Nanti di bawah tu lu lu lui itu numpang rumahnya di hamzah. Nah, ada juga nanti numpang rumahnya di iya. Ya, di di, di wau ini hamzahnya di hamzah. Ayat 23 tuh, ka'amsalil lu. Nah ini. Ayat 18 بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها لا لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين Wahum atau bi. Wahurun ain. Kalau dihentikan. Kalau disambung. Wahurun ainun. Ainun ka'am. Ka'am. Idhar hukumi mati. Ka'am salil lu'lu'il. Lu'lu'il maknun. Tu jaza. mad wajib mutasil. Jaza'am jadi i. Iklab. Tanwin ketemu bak. جزاء جزاء جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما أتسمون ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 27 dulu ya besok kita teruskan jadi hari Jumat talim sudah seperti biasa jamnya masih tetap pada Jumat di rumah yatim juga jamnya masih tetap seperti jam sebelumnya belum ada perubahan ada saran, ada kritik, jangan sumpat, sungkan disampaikan ke 0812 828 7881. 0812 8287881. Ada saran, ada kritik silahkan ya. Dan untuk merotal hari Jumat besok adalah surah An-Nisa ayat 141 hingga ayat 176. 141 hingga 176 surah An-Nisa. Mohon maaf untuk uh, indeksnya pekan depan kita mulai kembali. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan